Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandumah Usul Fiqhi wa Qawaidih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar apa? seputar macam-macam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada perbuatan yang bentuknya dibilah tabiat yang mana tabiat tersebut kalau kita hanya sekedar melakukannya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Seperti makan, minum, tidur. Tapi kalau antum melakukannya tidur, makan dan minumnya seperti yang Rasulullah contohkan, muta'assiyan dalam rangka mencontoh dapat pahala. Yang kedua, apa kemarin? perbuatan Rasulullah yang bentuknya adalah adat, tradisi atau kebiasaan beliau. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga kemarin perbuatan Rasulullah SAW yang sifatnya apa? Yang sifatnya apa kemarin? Ya? Apa sifatnya? Yang ketiga kemarin? Apa sifatnya kemarin? Hah? Apa esan? apa apa itu apa apa apa perbuatan yang bentuknya apa enam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah SAW enam otomatis mengerjakannya dan mencontohkan kepada umatnya karena wajib hukumnya. Karena nanti kalau global orang nggak paham, butuh rinciannya. Nah, rinciannya itu Allah Subhanahu wa taala yang apa? Nah, memerintahkan nah barakallahu fikum sehingga Rasulullah pun wajib untuk mengerjakannya. Setelah dikerjakan ada yang apa? Yang wajib untuk kita dan untuk Rasulullah juga, ada yang sifatnya wajib untuk Rasulullah menjelaskan tapi untuk umatnya sunnah, kan gitu. Wajib Rasulullah menjelaskan untuk masalah siwak, ya enggak? Tapi bagi umatnya siwak sunnah atau wajib? Sunnah, bagi Rasulullah juga sunnah kan itu, sunnah menjelaskan tersebut. Nah, Kemudian kemarin penyebutan yang Nah barakallahu fikum. Yang keempat kemarin apa? Perbuatan Rasulullah yang sifatnya semata-mata hanya perbuatan. Paham ya? Semata-mata perbuatan tersebut hanya perbuatan, cuma nampak ibadah itu loh. Nampaknya ibadah seperti siwak atau yang semisalnya itu sunnah juga hukumnya. Sekarang permasalahan berikutnya halaman 134 perhatikan baik-baik bagian bawah itu qalan muallifu asbahullah mas'alatun permasalahan hal sujudus sahwi fima idza sallama qabla tamamis salati tsumma atammaha sunnah atau wajib penting ini perhatikan baik-baik. Apakah sudut sahwi? Sudut sahwi itu apa sih? Sujud karena lupa. Ini menunjukkan manusia itu pasti lupa. Jangan bilang wahana anak orang cerdas, orangnya jenius, nggak pernah lupa. Kita katakan nggak benar. Setiap orang itu pasti lupa. Paham ya? Nam Rasulullah aja lupa kan? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga lupa. Kalau orang nggak ada yang lupa, sujud sahwi kira-kira berfungsi nggak? Enggak berfungsi. Sujud sahwi itu menunjukkan karena ada yang lupa gitu loh. Ucapan subhanallah. Makmum mengingatkan imamnya, subhanallah. Karena makmumnya kenapa? Mengingatkan imamnya karena imamnya kenapa? Lupa. Jadi lupa itu sifat yang wajar. sumia insa sumial insanu insanan likasratin nisyani. Seseorang itu dinamakan insan itu karena banyak lupanya gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. <clears throat> Apa kata beliau? Apakah sujud sahwi terjadi pada eh, apabila apa? Na'am barakallahu fikum salam sebelum sempurna salatnya. Jadi ketika tahiyat itu kan selesai bacaannya ya. Nah, langsung apa? Na'am barakallahu fikum sebelum sempurna salatnya susahwi kemudian salam atau sempurna dulu atau bagaimana? Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu hukumnya sunnah atau wajib? susahwi sebelum salam itu loh. faham belum? Kan kalau susahwi kan ada dua cara ada yang sujud sahwi sebelum salam itu, atau baca baca apa? Bacaan tahiyat itu, selesai atau nggak langsung salam kan? Sujud dulu kan, sujud sahwi, baru salam. Nah, barakallahu fikum kemudian baru menyempurnakan setelah sujud sahwi tadi itu, hukumnya sunnah atau wajib? Al-jawab Nah barakallahu fikum kata beliau sini wajib hukumnya. Hal sujud sahwi fi ma salam sallama qabla Apakah sujud sahwi itu apabila Nah, sudah salam sebelum sempurna sholatnya, kemudian dia menyempurnakan sunat atau wajib menyempurnakannya? Al jawab wajib menyempurnakannya. Lianna qaulahu sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli dikarenakan ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. salatlah kalian sebagaimana aku melihat na'am salat sebagaimana kalian melihat aku salat yashmal sujud sahwi 'inda wujudi sababih mencakup di sini sujud sahwi ketika ada sebabnya orang sujud sahwi itu karena sebabnya. sebabnya sebabnya kenapa Ibrahim lupa. Mas'alatun masihatu qaulil qail permasalahan. Apakah benar ucapan orang yang mengatakan inna jalsatal istirahah fi shalah fa'alaha an sallallahu alaihi wasallam ala wajhil hajah? Apakah benar ucapan orang yang mengatakan sesungguhnya duduk istirahat di dalam salat duduk istirahat di dalam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya itu karena ada kebutuhan. Kapan sih duduk istirahat itu? Antara dua sujud. Nah, duduk istirahat itu kan itu na barakallahu fikum atau bukan itu ya, ketika antum hendak berdiri, bangkit. Biasakan duduk sebentar itu. Allahu akbar. Mau bangkit kan duduk sebentar. Duduk sejenak itu ya. Na barakallahu fikum atau yang dimaksud adalah duduk istirahat ini adalah apa? Eh, duduk di antara dua sujud sujud, kemudian Allahu Akbar, nah, duduk di antara dua sujud, itu duduk istirahat kan? Kemudian sujud lagi. Nah, apakah duduk tersebut Rasulullah melakukan karena hajah? Kita lihat ini. Hina innahu lamma kabura syaqqa alaihi al-qiyam Karena saat itu ketika Rasulullah sudah tua, saat itu ketika Rasulullah SAW sudah tua, berat bagi beliau untuk berdiri langsung. Paham belum? Jadi sujud istirahat itu, duduk istirahat itu barakallahu fikum, apakah benar kalau Rasulullah itu melakukannya karena ada kebutuhan? Kebutuhannya apa? Saat itu beliau sudah tua. Kemudian kalau bangkit langsung itu apa? Nan capek atau enggak kuat, berat. Akhirnya ada duduk istirahat. Paham belum? Berarti otomatis yang dimaksud ini adalah ketika antum bangkit dari apa? bangkit dari sujud yang kedua itu. Allahu Akbar itu kan antum kan nggak langsung bangkit gitu biasanya. Duduk sebentar kan itu. Nah itu. Itu ternyata disebutkan di sini Rasulullah dulu ketika saat sudah usianya tua, berat bagi beliau untuk langsung langsung apa bangkit sehingga ada duduk istirahat. Kita nah, lihat. Al-ijabah jawabannya, hadza huwa alladhi ikhtarahu al-muwaffaq. Nah, siapa muafak ini? Ingat-ingat, kita lewati malam hari pelajarannya. Siapa itu Muwafaquddin? Al-Imam Muwafaquddin siapa itu? Siapa? Ewa eh, Ibnu Qudamah rahimahullah. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Muwaffaq, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Waman ba'dah dan orang setelahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Walaya yab'ud kata beliau dan tidak jauh anna hadza waswab dan tidak jauh pendapat inilah yang benar. Faham belum? Jadi pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahmatullahi alaihima itu pendapat yang tidak jauh dari kebenaran. Faham maksudnya? Maksudnya Rasulullah ketika duduk istirahat tersebut sebabnya kenapa? Saat itu karena sudah tua. Berat kalau langsungan. Faham belum ini? Mahum? Ewa, kita lihat lagi. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Idza qama min hadil jalsah yaqumu mu'tamidan ala yadayhi. Dikarenakan Rasulullah SAW itu apabila berdiri dari duduk ini, paham ya? Nah, barakallahu fikum, beliau berdiri dalam keadaan apa? Bersandarkan di atas kedua tangannya. Paham ya? Karena apa? Posisinya beliau sudah tua, kemudian apa? Kemudian nah berat kalau langsungan. Paham ya? Nah, jadi bersandarkan ini ya. Nah, para ulama beda pendapat sandarannya ini loh Paham ya? Apakah gini atau mengepal? Al-amr wasi' perkaranya bebas. Antum mau mengepal silakan, yang gini pun enggak diingkari juga. Jangan saling mentadbik atau menghajar gara-gara permasalahan fikih yang sifatnya al-amr wasi' perkaranya bebas. Seperti antum bangkit dari apa? Dari ruko. ruku, Allahu liman hamidah. Antum mau gini enggak masalah irsal. Mau sedekat pun enggak masalah juga, dua-duanya ada dalilnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat sini. Wa hadha yadullu ala annahu yasqul alaihi qiyam Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah ketika kenapa ketika bangkit kok harus eh, bersandarkan dengan kedua tangannya karena berat untuk berdiri gitu loh. Faham belum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi, amma hadis, adapun hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, fanaqul, kita katakan idza balaghta ila halin balagha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fasalli kama shalla. Apabila kamu sudah mencapai keadaannya seperti keadaan yang Rasulullah lakukan atau yang Rasulullah rasakan, fasalli kama shalla. Salatlah kamu sebagaimana Rasulullah salat. Faham belum antum? Jadi kalau keadaan kalian itu sudah sama seperti keadaan Rasulullah saat itu berat, sudah tua, enggak enggak mampu apa bangun langsung, maka salatlah kamu sebagaimana Rasulullah lakukan itu. Wa kaun Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yastathni dan keadaan Rasulullah di situ tidak mengecualikan fanaqul kita katakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamurru bihi halatun mukhalifah nah mukhal nah mukhalifah lima kana alaih mukhalafah lima kana alaih sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang nah beberapa keadaan itu beliau melampaui melewatinya berbeda dengan keadaan beliau yang sebelumnya paham belum maksudnya perbuatan Rasulullah terkadang berubah-ubah juga bisa karena apa karena keadaannya itu Posisi kadang beliau sakit, sudah tua. Wa naj'al ma'mumin yatakhallafuna an mutaba'ah. Akhirnya kita pun menjadikan orang-orang yang jadi makmum, mereka apa? Mereka pun nam menyelisihi atau mereka pun apa? Nam misahkan dari mengikuti. sama maksudnya nih? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu nam barakallahu fikum Rasulullah terkadang sehat, terkadang sakit. Sehingga ketika sakit otomatis kaifiahnya pun berbeda ketika sehat. Salat dengan duduk Pernah nggak Rasulullah lakukan? Pernah nggak? Pernah karena sakit. Oh, belum. Nah, kita berarti kalau ketika sakit juga keadaan seperti itu dan nggak mampu dengan berdiri, dengan duduk boleh itu loh. Paham belum? Itu maksudnya. Nah, kita lihat sini. Al-Qismul Khamis pembagian kelima. Perhatikan kitabnya ya, simak baik-baik ya. maka Makana mutaraddidan bainal 'adah wal ibadah. Sekarang kalau perbuatan Rasulullah itu mutaraddidan, bimbang antara ini perbuatan yang sifatnya kebiasaan beliau lakukan atau ibadah itu loh. Sifatnya tradisi, kebiasaan atau ibadah. Nah, perkaranya perbuatannya membingungkan seperti itu. Yakni annana la nadri hal fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabil ta'abbud atau fa'alahu ala sabil adah. Kita enggak tahu apakah Rasulullah SAW mengerjakannya itu dalam bentuk ta'abbud beribadah atau dalam bentuk adah kebiasaan itu loh. Paham belum ini maksudnya? Isa. Faham belum maksudnya nih? Kita nggak tahu apakah Rasulullah mengerjakannya itu karena dalam rangka ibadah atau karena itu adalah pekerjaan yang biasanya beliau lakukan itu, kebiasaan, tradisi atau adatnya. Kita lihat di sini. Aw fa'alahu lisababin akhar laisa ta'abudiyan atau beliau mengerjakannya kan sebab yang lain bukan karena ibadah fahada ahyanan yatarajjah ibadah yang seperti ini terkadang kuat pendapatnya bahwasanya itu adalah ibadah wa ahyanan annahu ibadah terkadang pun juga kuat pendapatnya bahwasanya itu bukan ibadah dilihat korinahnya dilihat apanya korinahnya atau tandanya kita lihat lagi Famatalan sebagai contoh, kaunu sallallahu alaihi wasallam sya'ra ra'sih Rasulullah saw beliau melihara apa? Memelihara rambut kepalanya. Paham memelihara rambut kepalanya. Fakana la yahliquhu wa la yaksuruhu illa fi hajjin aw umrah. Dahulu beliau tidak mencukurnya, tidak pula memendekkannya kecuali ketika haji atau umrah. Paham ya? Sehingga manjangkan rambut itu hukum asalnya apa hukum asalnya? Apakah sampai tingkatan sunnah atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Kalau memanjangkan rambut dalam rangka muta'asiyan, mencontoh Rasulullah SAW maka diperbolehkan. Dan yukjar berpahala. Paham belum? Dan Rasulullah kadang pendek, kadang panjang. Kalau panjang sampai di pundaknya kan itu. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, tapi kalau cuma kan gitu aja enggak dapat pahala. Tanpa harus sama tanpa kalau tanpa dia meniatkan apa mutaassi tadi. Tanpa meniatkan apa taassi, mencontoh Rasulullah SAW. Kita lihat di sini. Fahal naqul apakah sekarang kita katakan inna inna ittikhadahu adatan au ibadah. Sekarang Rasulullah ketika manjangkan rambut, Nah, manjang rambut tersebut ada tradisinya Rasulullah, kebiasaan Rasulullah atau ibadah gitu loh. Al-jawab ikhtalafal ulama fi dzalik. Para ulama beda pendapat di jawabannya. Minhum man qala innahu ibadah. Ada yang mengatakan itu adalah ibadah karena amalan sunnah misalkan. Wa minhum man qala ada juga yang mengatakan innahu ada itu adalah kebiasaan Rasulullah. Fal ladzina qalu innahu ibadah qalu hadza wal asl. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya itu adalah ibadah inilah hukum asalnya. Fal aslu ma fa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa 'ala Seringnya hukum asalnya semua yang Rasulullah lakukan itu biasanya seringnya dalam bentuk apa? Ibadah, ta'abbud, beribadah. Malam na'lam annahu lil 'adah au al-jibillah au ma'asbad au ma'asbat Selama kita enggak tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang dia lakukan karena kebiasaan atau karena jibillah tabiat tadi itu atau yang semisal itu, Li umumi qauli ta'ala dikarenakan keumuman firman Allah taala atau ucapan Allah taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada ha, pada kalian. Naam. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Panutan yang bagus. Panutan yang bagus. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Yakni anna kula syai'in tata'assawna fihi bir Rasul sallallahu fahuwa hasan. Penting ini. Maksudnya apa? Segala sesuatu kalau kalian tuh mencontoh eh, mencontoh ya, dalam rangka mencontoh Nah, pada sesuatu tersebut tersebut mencontoh Rasulullah SAW, fahuwa hasan maka itu adalah yang terbaik. Antum pakai sorban, pada asalnya nggak dapat pahala kalau antum tidak niatkan mencontoh Rasulullah sallallahu Karena sorban itu apa kemarin? Tajul Arab, mahkotanya orang Arab. Adatnya, tradisinya orang Arab pakai sorban. Mahfum Abdul Aziz. Tradisinya adatnya orang Arab pakai sorban. Antum kalau ke Arab Yaman sana itu jarang sekali pakai peci orang Yaman. Orang Arab jarang sekali. Hampir bisa dikatakan enggak jumpa. Kecuali orang-orang orang Arab yang sudah kenal sama orang Ajam lah gitu. Paham ya? Nah, sorban dipakai atau mau dilipat atau di khimar, paham ya? Seperti itu. Tapi kalau antum lihat orang Yaman asli, hampir enggak pernah jumpai pakai peci. Paham ya? Seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana? Tajul Arab mahkotanya Arab. Nah, kalau antum makanya itu cuma gara-gara eh, untuk apa berhias saja, dalam artian eh, makai gitu aja, itu enggak dapat pahala. Tapi kalau meniatkan apa tadi? taasi mencontoh Rasulullah SAW maka yuk dapat pahala. Faham belum ini? Mau salah ya. Nah barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Kata beliau, fahu hasanun itu adalah amalan yang bagus. Fa'ala hadza yakunu ibadah berarti ibadah kalau dalam rangka ta'assi tadi itu. Wa ila hadza dhahaban Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan penjelasan ini, Imam Ahmad bin Hanbal telah berpendapat dengan pendapat tersebut. Faqala fi sya'ri ra's. Kemudian beliau berkata mengenai apa? Mengenai rambut kepala huwa sunnatun law law nuqawi alaina. Law naqwa alai ittakhadna. Kata beliau, itu adalah amalan sunnah. Nah, kalau kita kuat, maka kita mengambilnya. Walakin lau kul walakin kul kulfah wa mauna. Tapi yang seperti itu butuh apa? Butuh biaya. Dan juga apa? Butuh biaya dan juga butuh persiapan. Orang kalau manjangkan rambut itu bagaimana coba? Butuh biaya atau enggak? Dirawat, bukan turun rambut digembelkan itu bukan. Paham ya? Butuh apa? Dirawat, gitu ya. Nah, barakallahu fiikum. Karena kalau antum lihat orang pinggir jalan gimbal-gimbal itu yang kadang rambutnya panjang itu enggak dirawat itu udah Paham ya? Udah keras sekali digunting kan kan guntingnya enggak empan gitu ya. Apa istilahnya guntingnya enggak bisa atau kapan menggunting itu ya. Nah, karena apa? Karena ada rawat ini loh, butuh kulfah wa mauna. Jadi kalau enggak siap untuk merawat, enggak usah dipanjangkan itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Bukan dibiarkan dipanjangkan itu banyak kutunya kemudian sampai kutunya sampai apa? Sampai nang jalan-jalan ke mataan bahaya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Dirawat enggak masalah. Dirawat kemudian tak asli. Tapi kalau teman segala panjangkan jangan. Nah, seperti itu. Wa qala akharun atau wa ayyadu qaulahum, mereka menguatkan ucapan mereka hada. Nah, ucapan mereka ini bi an bi anna qaunar Rasul sallallahu alaihi wasallam yattakhiruhu ma'al kulfah wal ma'unah wa tarjil, masyaallah. Rasulullah ketika manjangkan rambutnya barakallahu fikum, nam, ketika manjangkan rambutnya itu beliau apa? bersamaan kulfah mengeluarkan biaya gitu loh. Wal mauna dan juga persiapan wa tarjil, menyisiri. Disisir. Sisiran beliau sebutkan dalam suatu hadis yang sahih, itu beliau menyisirnya apa? Pihak tengah. Paham ya? Pihak tengah itu yaminan wa shimalan, kanan kiri. Tengah itu. Paham ya? Tapi datang juga hadis yang kalau sisiran tiap saat itu makruh hukumnya. Paham ya? Dikit-dikit sisiran, dikit-dikit sisiran. Wah, saya sisiran lagi, kemudian sisirin lagi, kemudian sisiran lagi. Sisiran cukup sekali aja sehari Paham ya? Kalau seandainya apa? Kalau seandainya memungkinkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau pendek kan simpel, tapi kalau misal panjang harus harus dirawat tadi rawat, butuh biaya, sampo pun enggak siap, bukan dibiarkan gitu akhirnya apa? Banyak kutunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, karena kalau kutu rambutan tahu sendiri bagaimana kan keadaannya kan? Nah, kalau kutu buku lain lagi. Antum tahu kutu buku kan? Apa kutu buku itu? Buku keluar kutunya itu. Atau apa? Apa kutu buku itu Alhamdulillah? Kalau kutu buku bagus, istilah bahasa Indonesia kutu buku bagus. Apa kutu buku itu? Apa? Tumo? Apa kutu buku itu? Apa kutu buku? Eh orang gemar membaca, gemar baca, membaca buku-buku al sunnah, misalkan artikel al sunnah, itu digelari kutu buku namanya. Paham ya? Bukan kutu kemudian lihat ada kutunya itu bukan. Itu istilah aja dalam bahasa Indonesia kutu buku itu orang yang gemar membaca. Nah, tapi kalau kutu rambut tahu sendiri bagaimana. Maksudnya bagaimana? Kalau mau manjangkan silakan tafadhol tapi dijaga. Ini bagus sekali ini. Ya dulu ala annahu ittakhadahu ta'abbudan lillahi azza wa jalla fa yakun ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika memanjangkan rambut tersebut itu dalam rangka beribadah kepada Allah taala, maka menjadi ibadah dirawat, butuh biaya atau semisalnya. Wa akharun ada juga yang mengatakan bal huwa adah. Itu bukan ibadah tapi tradisi, kebiasaan. Nah, barakallahu fikum itu bukan ibadah tapi apa? tradisi atau suatu kebiasaan. Naam. Walakin Rasulullah SAW yuhafid alal ada. Tapi Rasulullah SAW itu bukan membiarkan. Beliau juga apa? Sangat menjaga terhadap tradisi atau adat kebiasaan yang beliau lakukan. Li'alla yuttakhad ma yaf'aluhu sunnah. Karena apa? Agar perbuatan yang Rasul lakukan itu tidak dijadikan sunnah gitu loh. Jadi memelihara rambut panjang itu enggak sunnah. Tapi kalau niatkan ta'asian dapat apa? Pahala itu loh. Wah, namu panjang rambutnya biar sunnah. Bukan sunnah. Niatnya itu ngapain dulu? Paham ya? Kalau ta'asiyan baru mengandung makna sunnah di situ. Tapi kalau semata-mata memanjangkan itu bukan sunnah gitu loh. Paham, paham maksudnya ya? Nah, kita lihat lagi. Li'annahu idza fa'ala ma yukhalif al-'adah fa huwa sunnatun masyru'. Dikarenakan idza ma idza fa'ala apabila mengerjakan perkara-perkara yang menyelisih adat atau tradisi bahwa sunnatun masyru', maka itu adalah apa? sunnah yang disyariatkan. Maksudnya apa? Maksudnya ini lanjutan dari yang sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Akan tetapi Rasulullah itu menjaga, menjaga adat kebiasaan tradisi agar tidak dijadikan itu adalah amalan sunnah. Dan dikarenakan apabila Rasulullah mengerjakan yang menyelisih adat itu nanti, nah barakallahu fikum, mengerjakan suatu yang menyelisih adat atau tradisi atau kebiasaan tadi itu, itu dikatakan sunnah masroh. Itu nggak seperti itu. Faham maksudnya ya? Maksudnya itu na barakallahu fikum kalaupun mengerjakan niatkan ta'asfi dirawat dan semisalnya. sadallu lidzalika biqauli sallallahu fi ra'si sabi al-muqazza. Ini. Ini, perhatian baik mata cukuran ini. Oleh karena itu, mereka berdalilkan mengenai hal tersebut dengan ucapan Rasulullah SAW mengenai na'am barakallahu fikum cukurannya anak kecil yang muqazza. Muqazza itu qazza, cukuran yang bermodel ditukur sebagiannya, dibiarkan sebagiannya. Apa kata beliau? Ehlikhu kullah au utrukhu. Cukurlah semuanya atau dibiarkan semuanya. Paham ya? Maksudnya kalau dibiarkan biarkan semuanya, kalau cukur cukur semuanya. Jangan dimodel-model. Paham ya? Itu ingat-ingat ya. Apalagi sekarang anak zaman sekarang itu modelnya nah barakallahu fikum pengennya dimodel-model jangan. Ini lihat ini. Eh, ehlikhu kullah au utrukhu kullah. Ha? biarkan semuanya enggak usah dicukur atau cukur semuanya. Paham ya? Qalu falau kana ittikhadhu sya'r sunnah. Nah, ini penting ini. Faham maksudnya ya? Kalau cukur rambut dicukur semuanya, ratakan, jangan di model-model. Nah, barakallahu fiikum model underbrun misalkan, jangan. Paham ya? Tapi ini cukur yang rata. Cukur rata, nah barakallahu fiikum rapi, kan itu. Eh, karena qazza ini hukumnya adalah nah barakallahu fiikum dilarang. Kalau mereka mengatakan apa? Falau kana ittikhadu sya'r sunnah. Kalau seandainya manjangkan rambut itu sunnah, laqala la tahlikhu. Kalau sunnah enggak akan mengatakan eh niscaya apa akan mengatakan jangan dicukur karena sunnah. Au lah atau biarkan semuanya. Itu kalau seandainya sunnah ya. wahada hadha huwal aqrab indi. Inilah pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran menurutku. Anak ittikhadu sya'r laisa bis sunnah walakinahu adani. Manjangkan rambut itu bukan sunnah tapi adat kebiasaan tradisi. Tapi kalau antum niatkan taksi, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Mahum soal ini. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah mahum. Jadi memanjangkan rambut hukumnya sunnah atau ada? Apa? Ewa, kalau dinyatakan ta'assi, di dalamnya mengandung makna sunnah di situ. Tapi kalau nam sekedar memanjangkan itu masuk dalam adah. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Kita lihat lagi. Misal akhir contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum, ayo. Contoh yang lain kita lihat sini. Lamma sahan Nabi wasallam, tatkala Rasulullah lupa fi mana qalahu Abu Hurairah sebagaimana yang Abu Hurairah telah mengungkapkan. fi kisati Dzil Yadain mengenai kisah dikenal dengan Dzil Yadain Nah, orang yang memiliki dua tangan. Qama ila khashabah ma'rudah fil masjid. Kemudian sudah berdiri langsung menuju kepada apa? Kayu yang nah barakallahu fikum ada di masjid tersebut. Kayu yang ditancapkan di masjid. Wattaqa 'alaiha Rasulullah bersandarkan itu. Wa wada'a khaddah. Kemudian setelah meletakkan khaddah khaddah pipinya. Diletakkan. Ala yadayhi diletakkan di atas tangannya gini. Paham ya? Nah, Kemudian apa? Ka'annahu maghmumun aw ghadban. Seakan-akan Rasulullah itu apa? Posisinya dalam keadaan seperti itu seakan-akan beliau itu marah gitu loh. Marah atau na'am kalau fikum banyak pikiran. Fahal yusra' liman Salama min salatihi an yaf'al kadzalik? Aywa. Ini maksudnya apa? Apakah sekarang syariatkan ketika setiap orang eh, nah habis salam dari salatnya kemudian melakukan seperti Rasulullah lakukan tadi itu? Paham ya? Habis salam kemudian langsung gini. Eh, Paham ya? ya? atau sandarkan tiang gitu misalkan. Apakah harus dilakukan seperti itu karena Rasulullah melakukannya? Faham belum ini pertanyaannya? Ewa. Ya, eh, jadi pernah Rasulullah melakukan hal tersebut, apakah kita harus mencontohnya juga yang ini loh? Habis salam kemudian kita bersandar pada kayu atau tim, atau tiang, kemudian sambil apa? Sambil gini misalkan. Apakah syariatkan? Kita lihat al-jawab lain. laisa masyru' itu enggak disyariatkan. Li'anna hadal inqibad alladhi hasala lir-rasul sallallahu alaihi wasallam inqibadun ghairu iradi dikarenakan na'am barakallahu fikum na'am perbuatan yang Rasulullah lakukan ini tadi yang Rasulullah lakukan tadi itu itu terjadi kepada Rasulullah itu kejadian yang bukan keinginan dia aslinya. Paham ya? Naam. Li'anna nafsahu muta'alliqatun bi fi'lin baqi ibadat. Karena perbuatan Rasulullah itu masih apa? Jiwa Rasulullah itu masih apa? Masih terikat dengan mengerjakan sisa ibadah yang ada. Wa huwa la yash'ur wa na'am, wa huwa la yash'ur dalam keadaan beliau itu tidak merasa tidak terasa gitu ya. Wa hadhihi min himayatillahi azza wa jalla lil 'abdi. Ini termasuk bentuk pertolongan dan juga penjagaan Allah Taala terhadap hambanya. Ahyanan yuqassir fi syai'in wa huwa la yash'ur anahu muqassir. Faham belum ini Isan? Terkadang orang itu muqassir, meremehkan suatu perkara, dia enggak merasa kalau dia itu meremehkan. Nah, barakallahu fikum, dia enggak merasa kalau dia itu meremehkan. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ayo kita lihat sini. Fayatihi misal hadzal ghamm Kemudian datanglah seperti apa? Seperti na'barakallahu barakallahu orang yang banyak pikiran, enggak tenang. Fayajlisu fakir, duduk berpikir dia, ngalamun, menghayal. banyak pikiran. Nah, hatta yatabayyan lahul amr. Sampai benar-benar apa? Perkaranya nampak. Paham ya? Antum taruh taruhlah naruh pena, naruh pena atau pensil di telinga gini. Enggak terasa kalau antum ternyata yang naruh gitu loh. Akhirnya bingung duduk sejenak mikir di mana tadi pengen taruh ini? Ya? Di kamar juga enggak ada, masjid juga enggak ada. Tadi juga di dapur enggak ada. Setelah lama-lama berpikir, oh ternyata telinga, itu loh. Paham ya? Kan bikin orang berpikir itu istilahnya ya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kadang orang terjadi seperti itu kan. Naruh sendiri telinga gini tapi enggak terasa gitu loh. Nyari-nyari mana sih penanya, penanya mana, penanya mana. Ternyata oh ternyata di sini. Itu loh, paham ya? Seperti itu. Kadang terjadi seperti itu ya. Naam. Wa eh, fa min himayatillahi ta'ala syakhsi an yunabbiha bi mithli hadha tanbih ala ma farata fi. Ala farata fi. Artinya termasuk bentuk penjagaan Allah taala terhadap seorang itu yaitu memperingatkan Nah, dengan peringatan seperti ini bagi orang yang apa? Yang istilahnya apa? Meremehkan suatu perkara atau bermudah-mudahan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kisahnya kelihatannya masih panjang ya kisahnya ya. Jadi insyaallah taala nah barakallahu fikum kita lanjutkan oleh pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya apa barakallahu fikum? Kesimpulannya dari pembagian yang kelima ini perbuatan yang Rasulullah lakukan tapi masih berputar antara itu apakah tradisi atau ibadah itu. Contohnya yang paling besar tadi masalah apa? Masalah rambut sudah kita clearkan. Manjakan rambut hukumnya sunnah atau adah tadi? Hukum asalnya ada, tapi kalau di, kapan dia dapat pahala kapan? Kalau manjakan rambut dapat pahala kapan dia? Eh, kalau dalam rangka ta'asyan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam rabbil alamin.